كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan Fiddin Azakumullah para pendengar setia Radio Roja dimanapun anda berada Segala puja dan puja syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala Yang telah memberikan kepada kita segala nikmatnya yang tiada terhingga dan Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali pada kajian tilawah Al-Quran Dan sebelumnya kita memulai Terlebih dahulu sebagaimana biasa Saya membacakan beberapa faidah Yang kali ini kita ambil dari kitab Syekh Al-Gawthani di kitabnya Kaifa Tahfadul Quran. Beliau berkata pada kaidah yang kelima an nagmah wal Qira'atul Mujawadah bisautin masmu' tusabbitul ayat fi menagamkan Al-Quran dan membaca dengan suara yang bagus yang terdengar akan menguatkan hafalan di benak kita melakukan nagam ya bacaan Al-Quran termasuk yang disunnahkan oleh syariat kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Laisa minna <clears throat> bukanlah dari golongan kami man lam yataghanna bil Qur'an siapa-siapa yang tidak menagamkan dengan suara yang bagus Al-Qur'an <clears throat> Al-Qur'an memiliki kekhususan untuk dinagamkan bacaan atau suara kita karena kata Al-Ghazani memiliki beberapa kelebihan. Pertama, ziyadatu miqdaril gunnah. Dalam Al-Qur'an ada tambahan dalam membaca gunnah. Dalam nun dan mim yang bertasydid, demikian juga idgham, ikhfa, iqlab. Eh. Maka ketika kita membacanya maka kita menagamkan dengan gunnah yang kedua <clears throat> ziyadah miqdaril mad adanya tambahan kadar mad atau panjang bacaan apabila gunnah dua harokat maka mad ini ada yang dua ada yang empat harokat ada yang lima dan ada yang enam harokat Kemudian an-naghmah al-fitriyah. Naghmah yang secara alamiah, secara fitri kita allati tajri 'ala lisanil qari yang ada pada lisan qari merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk kategori ilmu. Karena itulah agama ini menganjurkan kepada kita sekalian para pembaca Al-Qur'an untuk membaguskan bacaan Al-Qur'an kita agar semakin dapat dinikmati dan semakin dapat ditadaburi betapa banyak seseorang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dapat melunakkan hati orang-orang Islam bahkan hati orang-orang kafirin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an apabila membaca Al-Qur'an maka berkumpullah di sekitarnya orang-orang yang mendengarkannya dan mereka pun menangis dengan tangisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Demikianlah di antara ketinggian Al-Qur'anul Karim yang kita baca dengan suara yang bagus dan nagam dengan membaca Al-Quran dengan nagam yang bagus, maka akan menguatkan hafalan kita. Mungkin seseorang tidak menyadari ketika dia mendengar melalui radio ini yang berulang-ulang kali diputar, ya, dan dia hafal secara luar biasa, ya. Yang sering kita dengar, ya, di radio Roja ini ya mungkin setiap pendengar hafal ketika ayat dibacakan wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu ya bahkan mungkin juga dengan nadanya dia hafal ya nah, itulah kekuatan suatu bacaan Al-Qur'an yang dibaca dengan nada yang bagus ya akan menambah kekuatan hafalan seseorang dan hendaklah kita ketika membaca Al-Quran dengan lagu tersebut sesuai dengan yang kita miliki. Jangan terlalu membebani kita untuk ikut-ikutan, ya, mengikuti Syekh Fulan atau yang lainnya, ya, sehingga akhirnya justru merusak bacaan Al-Quran tersebut ya lihatlah yang kita miliki dan kita tidak berlebih-lebihan apabila kita sama atau paling tidak mirip suaranya maka alhamdulillah ya apabila suara tersebut bagus ya, dan kemudian dapat ya, memberikan ketenangan buat kita yang membacanya dan juga yang mendengarkannya maka hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. <clears throat> Berkata Zubair bin Bakar, "Dakhala alayya abi." Bapakku menemui aku, wa ana arawi fi daftarin wala ajhar. Lalu aku dalam keadaan arawi yakni membaca dengan sir dengan pelan ya, dan <clears throat> ditulis pada sebuah daftar wala dan aku tidak mujahir tidak mengeraskannya arawi fi mabaini wa baina nafsi kamu bacanya ha, di jiwaku Maka berkata ayahku inna malaka min rawayatika hadhi ma adda basaruka ila qalbik Sungguhnya yang kamu harus lakukan yaitu apa yang kamu lihat lalu kemudian sampai ke hati kamu. Fa'idha aradta rawayah fanzur ilaiha wajhar biha. Lalu apabila engkau benar-benar ingin maka lihatlah dengan matamu lalu jaharkanlah dengan suara kamu. فإنه يكون لك ما أدى بصرك إلى قلبك وما أدى سمعك ila قلبك karena sungguh yang demikian itu akan menyampaikan dari matamu kepada hati dan menyampaikan dari pendengaran juga kepada hati. Ya, ini disebutkan di kitab Jami' fil Has ala Hifdzil Ilm. Karena itu suara yang kita keraskan ketika membaca, menghafal suatu ilmu akan menguatkan hafalan kita. Demikian juga kata Abu Hilal Al-Ashkari wa yanbaghi daris an yarfa'a sawtahu fi darsih hatta yasmi' nafsah. Hendaklah seorang pengajar mengangkat suaranya dalam mengajarkannya sampai terdengar oleh dirinya sendiri. Fa inna ma sami'athu al-udhun rasakha fil qalb. Karena sungguhnya apa yang terdengar di telinga akan menancap kuat di dalam hati Karena itulah ya, Membaca Al-Quran dengan nagam Dengan dengan tajwidnya yang benar Di antara kekhususan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain Atau kitab-kitab samawi yang lain Itulah kaidah yang kelima Kaidah yang keenam adalah al-iqtisar ala tab'ah wahidah fil al mushaf. Ini cukup dalam menghafal itu memakai mushaf yang satu saja. Ya, Penulisan mushaf demikian banyak dilakukan oleh para khutat, para penulis Mushaf Al-Quran Baik yang ada di negeri kita dan di negeri-negeri yang lain <clears throat> Karena itu berbagai macam mushaf eh, Ada eh, yang kita dapati dan kita temukan Tetapi apabila kita mengkhususkan diri untuk menghafal satu ayat maka hendaklah kita khususkan pula Al-Quran yang kita akan menjadikan pegangan untuk menghafal dan <clears throat> Syekh al ghazani menganjurkan kita untuk memegang Al-Quran yang terbaik yang tidak terlalu panjang dalam setiap lembarnya dan juga tidak terlalu pendek. Beliau menganjurkan kita untuk memakai mushaful Madinah. Mushaf yang dicetak di Madinah. Kenapa? Pertama, setiap akhir dari halaman mushaf diakhiri dengan ayat. Yang kedua, Kelebihannya terdiri dari 15 baris, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu uh, pendek. Lalu kemudian apabila kita menghitung 10 lembarnya menjadi satu jus. Sehingga dapat dihitung bahwa satu jus ada 10 lembar ya. dan apabila 30 juz maka berarti ada 300 lembar ya atau 600 halaman lebih dikit karena itu <clears throat> beliau menganjurkan mushaf yang kita baca sebaiknya mushaf Madinah dan mushaf Madinah ini memang ada dua yang yang sekarang beredar ini mushaf yang pada waktu itu dicetak oleh Raja Fahad rahimahullah dan yang kemudian dicetak berikutnya oleh adiknya eh, Raja Abdullah rahimah eh, hafizahullah yang sedikit saja perbedaannya namun uh, tetap uh, uh, masih 15 baris dan ayatnya berhenti di akhir akhir halaman dan 10 lembarnya itu satu juz Hal demikian untuk memudahkan kita apabila kita memulai suatu ayat. Kita telah mengetahui bahwa ayat tersebut ada di eh, pojok yang bawah atau pojok yang atas. Karena ketika seseorang membaca Al-Quran dengan hafalannya, maka terbayanglah surat yang dia baca tersebut atau lembaran yang dia baca tersebut di hadapannya. Dan apabila dia berpindah-pindah mushaf, maka ini akan merusak kekuatan hafalannya. Dan inilah kaidah yang ke-6 yang dikatakan oleh Syekh al ghawthani yaitu hendaklah kita memilih mushaf dengan cetakan yang satu saja, tidak berganti-ganti dengan berbagai macam cetakan. Dan apabila kita ingin menghafal, ya hendaklah kita menghafal dari mushaf yang bukan terjemahan, ya khusus yang terdiri dari mushaf saja, agar lebih fokus dan lebih terkonsentrasi dalam menghafalnya. Saya kira dua kaidah ini ya, kita cukupkan pada malam ini dan insya Allah taala Allah a'lam bishawab.